Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Empat-empat kaidah di dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Kita telah selesai daripada kaidah yang pertama. Kaidah yang menyatakan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepadanya dan juga mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Akan tapi mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah. Sehingga kesimpulannya, sekedar pengakuan, sekedar pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur dan memberi rezeki tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Melainkan dia harus menetapkan tauhid al-uluhiyah. Dalam artian mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya. Tidak diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan daripada kaidah yang pertama. Telah kita bahas dalil-dalilnya minal kitab wa sunnah. Daripada kitab dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-qaidatul tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah syaba'ah. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, zaman dulu mengatakan, ataupun orang musyrikin zaman sekarang, mereka mengatakan, Ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wali-wali, orang-orang soleh, Watawajahna ilaihim dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada mereka illa li talabil qurbah wasyafa'ah melainkan untuk mencari kedekatan dan mencari syafa'ah ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, mereka mengatakan kami tidaklah meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan juga kami tidak menghadapkan diri-diri kami kepada mereka, melainkan untuk mencari kedekatan kepada Allah dan mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan mereka. Pada dalil qurbah qalu ta'ala dan dalil bahwasanya mereka melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ta'ala فرمان الله سبحانه وتعالى بسورة الزمر آية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liqarribuna ila Allah zulfah. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa dengan sedekat-dekatnya. Ini perkataan orang-orang musyrikin zaman dulu. Nah, mereka meminta berdoa kepada wali-wali, kepada berhala-berhala. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, dan ini juga banyak kita lihat dari kalangan kaum musyrikin zaman sekarang. Tatkala mereka beribadah kepada ahli kubur, kerjaannya tiap hari pergi ke kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Mereka mengatakan, ini wali Allah, orang ini orang yang soleh, kata mereka. Nah, kami nggak beribadah kepada mereka. Cuman kami pergi ke tempat ini supaya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhan. Nah, di mana ucapan ini telah dilontarkan, telah diucapkan oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Mereka melakukan hal ini. Berdoa, meminta-minta kepada wali-wali, kepada berhala-berhala. Dan mereka mengatakan, Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka, para wali yang telah meninggal tersebut, mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara mereka kepada perkara-perkara yang mereka persisikan padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan juga kufur. Allah katakan, orang yang semacam ini, orang yang dusta dan juga orang yang kufur. Nah, yang mereka meminta-minta kepada para wali yang telah meninggal, apapun alasannya, walaupun mereka beralasan supaya wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka perbuatan ini bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Nah, Hatta walaupun yang mereka ibadahi adalah malaikat. Dikarenakan malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mempunyai hak ilahiyah. Yang tidak mempunyai hak untuk diibadahi. Begitupun para nabi. Walaupun mereka utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi mereka adalah abdun. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saw mengatakan kepada umatnya, لا تطروني كما أطرت النصارى Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang Nasara kepada Ibnu Maryam, kepada Isa bin Maryam. Mengatakan anak Allah Subhanahu wa taala, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya Isa anak Allah. Ini kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, janganlah engkau berlebihan kepadaku. Innama ana 'abdun wa rasul. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hamba Allah tidak mempunyai hak untuk disembah. Tidak boleh meminta-minta kepada Rasulullah SAW sudah meninggal. Nah, tidak boleh beristighatsah bertawakal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan istighosah, tawakal ini merupakan ibadah dan ibadah hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami hal ini. Nah, mereka mengadakan acara-acara istighosah, baik istighosah sukro ataupun kubro, meminta-minta kepada malaikat, meminta-minta kepada para nabi, Bahkan bukan sekedar itu. Meminta-minta kepada yang mereka anggap wali. Nah, ini kebodohan. Disayangkan. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui hal ini. Maka Rasulullah SAW ingatkan, sesungguhnya aku adalah hamba dan Rasulnya. Hamba tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh berdoa kepadanya, tidak boleh juga bertawakal kepadanya, mengharap kepadanya, beristighatsah, beristi'anah kepadanya dan segala macam bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. alaihi Dikarenakan ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha li ghairillah fa maka siapa saja yang memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebagai orang musyrik. Nah, dan juga Rasulullah mengingatkan, selain beliau hamba, beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi jika seorang muslim tengah-tengah tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Nah, tidak berlebihan mengangkat Rasulullah SAW sebagai ilah, sebagai Tuhan, diibadahi. Tidak. Dan juga tidak menyepelekan dan meremehkan. Tidak menghinakan Rasulullah SAW. Tidak. Nah, ini sikap seorang mukmin. Tadi kembali lagi bahwa dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan semacam itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya ini adalah perbuatan yang kari dusta dan juga kekafiran nah banyak di antara mereka mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau kita ingin dekat dengan penguasa, kata mereka. Dengan raja. Nah, kita itu rakyat jelata. Rakyat yang tidak punya kedudukan. Mana mungkin kita langsung terima oleh raja. Mungkin kalau kita ke sana langsung diusir oleh raja. Maka kita harus melalui perantara. Kata Nah, perantara yang bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada raja semua Dan di antara perantara tersebut kan, di antara perantaranya ada menterinya, ada juga staf-staf yang lainnya, sehingga harus melalui orang-orang ini mereka, sehingga bisa mendekatkan kita dengan raja. Maka begitu juga kata mereka, kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita itu adalah hamba yang banyak dosa. Yang tiap hari melakukan dosa. Tiap waktu, tiap detik, tiap saat melakukan dosa. Tidak mungkin. Kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tidak mungkin kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Melainkan perantara. Nah, Lantaranya adalah wali-wali yang ada di kuburan ini. Sehingga silakan engkau minta kepada wali-wali di kuburan ini supaya kebutuhan-kebutuhan engkau disampaikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kan kelihatannya. Kelihatannya indah. Kalau orang bodoh, oh iya ya. Iya. Kalau begitu kita ke kuburan, terbang. Nah, tur. Sebis semuanya kampung. Ini ke orang bodoh semacam ini Nah, kalau orang berpikir, tentunya dia lancang sekali orang ini. Lancang sekali. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Disamakan Allah dengan seorang raja di antara makhluk-makhluk. Itu beda sekali. Laisa kamisli syai'u wa huwa basir. Allah menegaskan dalam ayatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, sesuatu apapun. Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Sehingga perbuatan orang tadi yang dikatakan dai yang dikatakan ajengannya, kiainya ataupun walinya ini lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Padahal ini perbuatan yang sangat tercelah. Kemaksiatan yang besar. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya. Menyerupakan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha sempurna. Dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, itu lancang sekali. Menyamakan Allah subhanahu wa dengan makhluknya. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sami'un doa. Maha mendengar doa-doa. Walaupun kita orang yang banyak dosa, kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepadanya dan juga bertaubat daripada dosa-dosanya, Allah Maha mendengar doa. Ud'uuni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kau kepadaku, pasti sungguh aku akan mengabulkannya kepada kalian. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Hati-hati kaum muslimin, jangan tertipu dengan seruan tadi. Dengan seruan yang dianggap sebagai orang ngerti, ajengan, orang pintar dan lain sebagainya. Ini seruan-seruan yang dilakukan oleh orang-orang musik zaman dulu dan Allah namakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Nah, sehingga jelas sekali dalam hal ini bahwasanya kesyirikan mereka adalah kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Kesyirikan orang-orang musyrik tempo dulu kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Mereka mencari kedekatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah rububiyah, mereka tidak melakukan kesyirikan. Kecuali sedikit sekali di antara mereka. Nah, mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan memberi rezeki kepadanya. Mereka yakin. Dan mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah. Mereka tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Mereka tidak meyakini ada pemberi rezeki, ada yang pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini. Mereka menetapkan. Akan tapi mereka syirik dalam masalah al-uluhiyah. Nah, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan jadi jangan tertipu. Orang musyrik ketika tidak ingatkan. Oh, jangan bertawasul kepada wali yang sudah meninggal. Nah, kalian jangan bertawakal, meminta-minta, berdoa kepada wali yang sudah meninggal. Ini kesyirikan. Kata mereka, oh bukan syirik ini. Kalau syirik itu, kata mereka, kalau engkau meyakini ada pencipta selain Allah, ini syirik. Nah, kan kayak iya kan? Ya? Oh iya ya. Nah, kalau kita jawab. Kesyirikan itu bukan dalam masalah rububiyah saja. Bahkan kesyirikan dalam masalah rububiyah ini jarang sekali. Jarang sekali di antara manusia yang syirik dalam masalah rububiyah. Nah, manusia hampir semuanya meyakini adanya pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali mereka yang syirik dalam masalah rububiyah. lalu kita jelaskan. Kebanyakan kesyirikan dalam masa uluhiyah. Bahkan kesyirikannya orang-orang kufar Quraisy yang Allah katakan mereka sebagai orang musyrik dan Rasulullah SAW perangi mereka. Ini kesyirikan dalam masalah uluhiyah Nah, ini dalilnya. Dan tadi dalam surah Az-Zumar ayat 3. Nah, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesedihan yang mereka lakukan. Nah, paham insyaallah ya? Ini dalil tentang kurban. Wadalilu syafa'ah Qulu ta'ala Dan dalil tentang syafa'ah firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna mereka beribadah kepada selain Allah dari selain Allah ma la yang tidak memberikan mudarat kepada mereka wala yang fauhum dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna inallah. Dan mereka mengatakan, mereka-mereka, para wali itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. nah orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka beralasan supaya mereka menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka pun sebagai musyrik. Yang beralasan semacam ini pun dikatakan sebagai musyrik yang berdoa kepada wali-walinya, bertawakal, meminta-minta, bertawasul kepada wali-walinya dengan alasan supaya mereka nanti menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Allah katakan sebagai orang musyrik. Nah, banyak kan? dan kaum muslimin ketika kita ingatkan, jangan begitu. Ini perbuatan syirik. Tidak. Kalau kita berbuat semacam ini, nanti mereka-mereka itu akan menjadi syafaat kepada kami di akhirat nanti. Nah, padahal Allah katakan dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, di mana syafaat ada at-tawasut lil ghair fi jalb al-manfa'ah wa nafy al-madarrah atau daf'i al-madarrah. Nah, yang dinamakannya syafa'ah. Mengambil perantara kepada orang lain. Di dalam mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ini yang dimaksud dengan as-syafa'ah. Nah, sehingga banyak mereka sekali lagi tadi kalau mau minta mereka melalui para wali yang telah meninggal. Nah, padahal nanti akan kita bahas syafa'ah, syafa'atan. Syafa'ah ada dua macam. Ada syafa'ah manfiyah, ada syafa'ah musbitah. Ada syafa'ah yang manfiyah dinafikan. Ada juga syafa'ah yang tetapkan. Nah, fasafa'atul manfiyah, maka syafa'ah yang dinafikan, maka kanat tutlabu min ghairillah ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'ah manfiyah adalah syafa'ah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang manfiyah dinafikan. Seseorang minta kepada para wali yang telah meninggal, minta syafaat. Wali tersebut mereka tidak mampu memberikan syafaat kepadanya dalam keadaan sudah meninggal. Nah, maka ini syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang batil yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada para wali, kepada malaikat ataupun yang lainnya. Ini syafaat yang dinafikan. Pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau seandainya seorang itu mampu untuk melakukannya, maka dia mengapa. Nah, misalnya syafaat Seorang mau dikeluarkan misalnya. Seorang mau dikeluarkan di kampus ini. Kemudian dia meminta syafaat kepada dosennya. Yang mana dosen ini bisa berpengaruh kepada atasannya yang lainnya. Nah, dia syafaat supaya saya tetap di sini. Ini mampu dosen tersebut, maka ini dibolehkan. Nah, akan tapi kalau minta syafaat kepada yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti minta syafaat kepada yang sudah meninggal, wal para wali sudah meninggal, atau para wali yang jauh di sana. Nah, tidak ada hubungan melalui telepon dan sebagainya. Dengan telepati misalnya dan sebagainya. Nah, ikatan batin dan sebagainya misalnya. Yang semacam ini, maka termasuk syafaat yang manfiyah. Adapun kalau seorang hamba tersebut mampu, maka mau apa? Nah, dalam masa urusan dunia tadi. Baik. Wa dalil qalu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syaba'ah wal kafiruna humudz zalimun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wahai orang-orang beriman, Berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari yang tidak berguna lagi jual beli padanya. Dan juga tidak ada teman setia dan juga tidak ada syafa'ah. Tidak ada syafa'ah pada hari tersebut. Maksudnya syafa'ah yang manfiyah. Syafa'ah yang batilah. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Tidak ada syafaat pada hari itu, pada hari kiamat bagi orang-orang kafir. Nah, tidak berguna syafaat yang memberikan syafaat kepada mereka. Dikarenakan syafaat ada syaratnya. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang musyrik tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan syafaah harus dengan salat tadi. Adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ila huna. kita cukup sampai di sini. Kita bahas lebih lanjut lagi tentang syafaah. Dikatakan bahasa syafaah pembahasan yang panjang. Insyaallah pada kesempatan yang lain.